Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Qul amantu billah summa taqim. Rasul mengatakan, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tersebut. Di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat yang jamiah, yang meliputi segala kebaikan, di mana beliau Rasulullah SAW memberikan nasihat itu apa? Qul amantu billah Katakanlah saya beriman kepada Allah. Tsumma kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tersebut. Dua hal ini yaitu iman dan istiqomah di atas keimanan itu merupakan puncak daripada ketaatan yang terhadap hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Allah mengatakan, "Innalladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Di sini Al-Qaul mengatakan itu adalah bersumber daripada keyakinan. Karena dalam bahasa syariat, al-qaul itu tidak dikatakan qaul kecuali kalau muncul dari keyakinan hati. Makanya kalau kita membaca kutub, kitab-kitab ulama salaf, mereka menyebut pemahaman-pemahaman itu sebagai makalat. Makanya al-makalat al-khafiyah. Al-makalat al-khafiyah. Maksudnya keyakinan-keyakinan dan keyakinan itu diungkapkan dengan lisan menjadi suatu pemahaman. Makanya tadi mengatakan innalazina qalu rabbunallah bukan hanya sekedar qaul mengucapkan la ilaha illallah mengatakan Rabb kami adalah Allah, tapi qaul tersebut dianggap sebagai qaul yang hak, yang benar bila muncul daripada keyakinan Sedangkan keyakinan tidak muncul di atas kebenaran kecuali di atas dasar ilmu. Makanya kalau kita memahami kalimat-kalimat syariat kaitan dengan qaul, semua lapar-lapar syariat itu memiliki makna. Akan tapi ketika muncul firqah-firqah seperti murjiah yang mereka membawa kalimat qaul ini kepada sekedar ucapan lisan walaupun tidak dibarengi dengan keyakinan hati, dan menurut mereka itu manfaat secara pemahaman yang sesat. Karena kalau seandainya hal tersebut e, sekedar kau itu bermanfaat dan tadi kalimat innalladzina qalu rabbunallah dan kita juga mengatakan e, mengetahui wa ashabul ukhdud mereka disiksa oleh raja dan raja waktu itu adalah orang-orang Yahudi dan ashabul ukhdud adalah orang-orang Nasara mereka yang muslim Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka pada dasarnya mengakui Allah sebagai Rob, Tapi keyakinan hal tersebut saat kalau mereka tidak merealisasikan konsekuensinya tidak dianggap seorang yang telah mengatakan Rabbunallah. Justru mereka ketika menyiksa orang-orang muslim dari kalangan Nasara zaman itu disebut apa mereka orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang mukmin yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Dan kalimat rob, ketika disebutkan kalimat rob, maka itu mengandung makna. Karena kalimat rob dan kalimat Ira itu adalah kalimat seperti Islam dan iman. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan hati. Ketika dua-duanya disebutkan dalam satu teks, maka iman dimana dibawa kepada iman e, amalan hati dan Islam kepada amal zahir sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Rasulullah SAW ditanya mal akhbirni anil Islam Rasul mengatakan al Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu wa tuqimu shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baita di sini sebutkan amalan zahir ketika tanya akhbirni anil iman sebutkan al iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi ketika disebutkan kalimat iman saja tidak disertai kalimat Islam, maka sudah mencakup amalan zahir dan begitu juga ketika disebutkan Islam saja, maka sudah mencakup selain amalan zahir juga amalan hati. Begitu juga kalimat Rob dan ilah. Rob adalah Al-Khaliq, al mudadbir Al-Khaliq, al mudadbir Sedangkan Al-Ilah adalah Al-Ma'bud al muto ketika disebutkan ilah saja sudah mencakup kalimat makna kalimat rob. Begitu juga ketika disebutkan rob saja sudah mencakup makna al-ilah. Tapi ketika dua-duanya disebutkan berbarengan, maka ilah diartikan ma'bud, sedangkan rob diartikan al-khaliq. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas ada, adalah Khaliq an-nas. Ilahin nas adalah al-ma'bud. Dan di dalam hadis dalam ayat Al-Qur'an tadi innal qalu rabbunallah seorang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya yang menciptakan kami, yang harus ditaati lagi diibadati oleh kami adalah Allah. Orang-orang yang merealisasikan tauhid ketika meyakini Allah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan dia ibadah hanya kepada Allah SWT. Subhanahu wa taala, dia merealisasikan hal tersebut, terus apa? kemudian mereka istiqomah di atas iman tersebut, maka apa? Janjinya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turut turun memberikan kabar gembira. Di sini apa? Al-iman dan istiqomah. Qul amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah saya iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim la hum yahzanun. Ini orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Thumma Kemudian mereka istiqamah. Maka tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada kesedihan. Di sini iman dan istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan janji. Sedangkan istiqamah adalah dawamu ta'ah. Senantiasa berada di atas ketaatan. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-istiqamah itu lebih baik dari sekian banyaknya karomah. Karena karomah e, e, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dunia ini akibat keimanan dia. Tapi kalau seandainya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atasnya, maka karomah tersebut tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bul'am ibu Ba'urah yang Allah katakan waktu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Di sini bul amir dua orang Allah menyebutkan tentang dia bahwa dia diberikan apa? Atainahu ayatina diberikan kemampuan penguasaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab, karomahnya banyak. Akan tapi hal tersebut penguasaan kepada Alkitab, karomah yang banyak, dan doa yang mustajab, tatkala tidak dibarengi dengan istiqomah, maka tidak manfaat sama sekali. Makanya yang diharapkan, yang harus kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita diberikan karomah, tapi kita diberikan keistiqomah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, diminta oleh Sufyan ibn Abdillah tentang suatu hal yang tidak akan ditanyakan lagi kepada selain Rasul, mengatakan apa? Kul aman subillah aqim. Tapi banyak orang mereka ketika taat kepada Allah bukan dalam rangka mencari ridho Allah, akan tapi supaya mendapatkan karoma kemuliaan hal-hal yang aneh di dalam melaksanakan keimanan tersebut dan itu tidak manfaat itu akan menjerumuskan dia karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan kepada orang yang diberikan karamah tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang diberikan keistiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allahu istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'an ghadaqa seandainya mereka istiqamah di atas jalan itu tentu kami akan memberikan kepada mereka ma'an ghadaqah. Akan kami limpahkan air yang cukup melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang istiqamah. Dan istiqamah itu adalah dawa mutoah. Dan ketaatan kaitan dengan kelurusan hati. Dan hati itu yang memegang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa teguh di atas keimanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainaha hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nari bi fa ya'malu bi amali ahli janni fa yadkhuluha demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia kecuali Allah sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Sampai tidak ada batas antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta saja. Kemudian ketetapan Allah menimpa dia. Sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka tersebut kecuali satu zirah saja. Kemudian ketetapan Allah menimpa kepada dia sehingga dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka kemudian dia memasukinya. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang yang dalam hidupnya di atas ketaatan, tapi pada akhirnya tidak diberikan taufik untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengabarkan tentang orang yang sepanjang hidupnya di atas maksiat kekafiran kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia menjadi penghuni surga. Dalam suatu peperangan datang seorang laki-laki musyrik datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, eh, Uqatil am muslim, apakah saya berperang, ikut berperang bersama engkau atau saya masuk Islam dulu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aslim summa khatil. Masuk Islamlah kamu, kemudian berperanglah. aslama summa qatala fakutilah. Kemudian orang itu masuk Islam, kemudian ikut berperang, kemudian dia terbunuh. Rasul mengatakan, amira qalilan wa ujira kasiran. Dia beramal sedikit, tapi mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dalam arti di sini apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang Allah hendaki untuk Allah berikan kehendak. Makanya taufik, hidayah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak berikan, bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang berikan hidayah. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, manusia atau dai atau para ulama atau para ambia mereka hanya bisa memberikan apa hidayah dilarang petunjuk memberi, memberikan memberitahu tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Adapun hidayah tasawuf, hidayah yang kaitan dengan pelurusan hati itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala apalagi pada zaman sekarang zaman musim fitnah zaman di mana sekarang zaman akan menuju kepada dua pusat pusat pusat iman yang tidak ada nifak dan kufur dan pusat kufur yang tidak ada keimanan sehingga segala macam subhat kalau kita tidak bisa kalau kita tidak menghindarinya kita tidak melenyapkannya, maka akan menjadi bumerang yang akan bisa mengikis keimanan kita. Makanya kita harus selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber fitnah, sumber-sumber syubhat jangan kita datangi, jangan kita uh, da, jangan kita ambil, jangan kita hadiri dan jangan kita uh, apa, eh, jangan kita terima. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghalangi masuknya subhat ketika hal itu bisa masuk dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menghindari sumber-sumber subhat, sumber-sumber fitnah. Dan kita bisa melihat banyaknya orang yang jatuh ke dalam kesesatan, terpuruk setelah dia berada di jalan yang lurus adalah dikarenakan dia tidak mengikuti arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjauhi sumber-sumber fitnah dan sumber-sumber syubhat. Barakallahu wa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd hadirin Jama'ajumah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika eh, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyesatkan seseorang Allah Subhanahu wa taala mengetahui karena dalam hati orang tersebut adanya penyimpangan. Ketika dalam hati orang tersebut adanya penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala kuasakan terhadapnya setan terhadap diri orang tersebut sehingga setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan buruk di hadapan orang tersebut sehingga menjadi perbuatan yang indah. Sehingga ketika seorang menganggap suatu perbuatan yang buruk, keyakinan yang buruk sebagai sesuatu yang bagus, maka itu adalah pertanda keburukan bagi dirinya. Orang ketika berbuat maksiat, dia sadar itu adalah maksiat. Tapi orang ketika menganut suatu pemahaman yang sesat, baik itu kekafiran atau bid'ah, dia cara um, ada umumnya orang ketika menganut pemahaman tersebut meyakini itu sebagai suatu kebenaran. Oleh sebab itu susah sekali orang tobat dari pemahaman yang buruk, dari pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena tobat itu adalah muncul setelah adanya kesadaran bahwa yang dilakukan itu sebagai perbuatan yang salah, perbuatan mak maksiat dan penyimpangan. Eh, Sebab itu orang ketika menyadari itu maksiat atau penyimpangan, dia ketika melakukan maksiat juga, dia dengan penuh rasa was-was, rasa takut terhadap manusia. Setelah takut kepada Allah. Akan tapi ketika hal tersebut tidak ada, yaitu pada orang-orang yang menganut paham sesat baik paham kafir maupun paham yang beda maka tidak mungkin dia mau tobat karena tobat itu adalah cabang daripada pengakuan bahwa yang dilakukan itu sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan sedangkan ketika orang meyakini apa yang dianutnya itu sebagai suatu kebenaran bahkan itu adalah suatu hidayah tentu dia tidak mungkin tobat makanya dalam ucapan ulama salaf bahwa taubat itu tertutup di hadapan ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah meyakini yang diyakini itu sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu tuntunan yang wajib diikuti. Dan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu dikuasakannya setan untuk menghiasi pada diri orang tersebut perbuatan baik Eh, perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik dan yang baik dianggap sebagai perbuatan yang yang buruk. Itu adalah hukuman karena keberpalingan orang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita e, sekecil apapun penyimpangan yang kaitan dengan prinsip kita harus menghindari. Karena e, sebagaimana e, kobaran api munculnya dari percikan yang sedikit maka begitu juga fitnah yang besar, subhat yang besar dari ya, kekafiran kemusikan munculnya daripada subhat yang sedikit. Ketika subhat ada, kemudian dibumbui dengan hal yang lainnya, kemudian muncul syahwat keinginan dunia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam dunia, maka akan semakin berkobar. Ibarat antara subhat itu seperti kobaran api, sedangkan syahwat itu seperti bensin yang menambah apa? besar api tersebut. Oleh sebab itu ketika orang punya pemahaman yang subhat kaitan dengan permasalahan tauhid, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit, kemudian dia mendapatkan apa? E, keinginan dunia yang mem, yang merupakan iming-iming. Ketika hal itu ada, maka subhat akan semakin berkobar karena di ditambah dengan bensin, bahan bakar, syahwat ingin mendapatkan kemudahan di dunia ini. Hanya dua hal, subhat dan syahwat itu merupakan sumber kebinasaan. Subhat bisa dihilangkan dengan keyakinan yang bersumber daripada ilmu yang berasal dari Alkitab dan As-Sunnah, sedangkan syahwat itu bisa dihadapi dengan kesabaran dan akal yang sehat dan dengan dua hal tersebut orang akan mendapatkan karunia bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.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 عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وحلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salam.